PT Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang ha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 bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sana, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu kau, Mira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk tunggal sudah menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kampung. Hei, ini

Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. dari Maropang. Oh, Iya, iya, iya, iya. ya, ya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. ingin meminta kembang goyangmu ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. <gasps> Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar, seri yang ke-22 ini didukung oleh Bambang Jiger sebagai Raden Wangsa Dirja, Naryo sebagai Kisabrang, Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Aris sebagai Punto, Ape Burhan sebagai Akif Solor, Elias sebagai Kiwista, dan pembawa cerita Neni Sumardi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 Semua itu adalah atas suruhan Apisolor yang menganggap bahwa bayi itulah kini penyebab sakit yang diderita oleh pemuda yang bernama Punto. Setelah semuanya selesai, Punto tampak mengamuk pada Apisolor sehingga pemuda itu terpaksa diikat oleh keluarganya. Berita kematian bayi Gandini itu disampaikan oleh Kisabrang kepada suami Gandini di kota raja dengan tujuan agar kisah perang bertambah terpandang di mata suami Gandini yang bernama Raden Wangsa Dirja. Nah, berita apa yang kau bawa sekarang ini, Kisabrang? Ah, berita gembira yang saya bawa untuk Wangsa adalah bahwa istri Wangsa sudah melahirkan seorang bayi laki-laki. Hmm. Sudah lahir anak itu? <laughs> Sudah, Den. Kapan bayi istriku itu lahir, Kisabra? Uh, eh, eh, eh, kalau tidak salah, uh, seminggu yang lalu, Den. Apakah istriku sudah memberi nama bayi itu? Uh, belum, Den. Mungkin Den Gandini menunggu nama dari Den Wangsa. Ya, Aku sudah memperoleh nama untuk anakku itu. Oh, sudah siap rupanya, Den. <laughs> Eh, siapa namanya, Den? Namanya Raden Gajapati. Oh, nama yang bagus. Semoga bila dia besar kelak, tingkah lakunya akan sesuai dengan namanya. Uh, iya, Den. Hmm, namun, sayang Den Wangsa, anak Den Wangsa itu tidak akan mengenyam masa datang. Hmm? Apa maksudmu Kisabrang? Maaf den Wangsa. Maaf beri, beribu maaf. Saya haturkan. Uh, anak dan Wangsa itu baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Meninggal? Iya, Den. Nah, itulah berita buruk yang saya sampaikan pada Den Wangsa. Bagus. Bagus. Apa maksud Den Wangsa dengan kata-kata bagus? Maksudku, anak itu tidak akan repot menghadapi hidup di dunia yang begitu berat ini. Jadi, bagus kalau masih bayi begitu dia sudah meninggal. Oh, iya Den. Saya mengerti. Nah, coba kau pikir kisah berang. Apakah hidup ini tidak ruwet? Tidak rumit? Iya, hidup ini ruwet, Den memang betul-betul ruwet. Jadi tidak ada salahnya kalau aku bilang bagus. Anak itu meninggal di waktu bayi begini kan? Uh, iya, iya. Iya, Den. Kalau dia hidup pun, ya dia akan mengalami banyak hal yang sebenarnya tidak sanggup dihadapinya. Kapan kau kembali ke Lubuk Mentilin? Mungkin besok pagi, Den Wangsa. Hmm. Sampaikan rasa duka citaku pada istriku. Dan katakan, aku tidak bisa ke sana. Karena kesibukanku di kota raja ini. Baik, Den. Akan saya sampaikan. Nah, sekarang aku ingin tahu. Berapa uang yang akan kau berikan padaku hari ini? Ah, tidak banyak, Den. Ya, lebih sedikit dari bulan yang lalu. Ah? Kau benar-benar keterlaluan, Kisabra. Bulan yang lalu saja kau sudah memberiku kurang dari yang semestinya. Sekarang lebih sedikit lagi. Ya, Den Wangsa, perdagangan lada sekarang susah, Den. Seperti yang sudah saya katakan tadi, perdagangan lada sekarang sulit. Sering terjadi perampokan di tengah jalan, Den. Sehingga barang dagangan yang dibawa ludes tanpa sisa, Den. Aku tidak mau tahu apakah kau rugi atau tidak. Tapi yang aku minta adalah hakku. Karena aku sudah berjuang untuk mengangkatmu jadi lurah di desa ini. Tolonglah, Den. Kali ini saya tidak bisa beri lebih dari bulan yang lalu, Den. Baik, baik. Kalau kau tidak sanggup, kau akan aku tangkap. Hah? Kenapa saya ditangkap, Den Wangsa? Apa salah saya? Kau dituduh menyuap petugas kerajaan supaya kau bisa jadi lurah di Lubuk Mentil. Oh, Den Wangsa, jangan Den, jangan. Saya akan bayar sebanyak yang Den Wangsa minta, asal saya tidak ditangkap Den. Bayarlah. Sebelum aku berteriak memanggil pengawal. Iya Den, iya. Ini Den. Aku tidak muskin. Aku minta tambah. Kan ini sudah lebih banyak dari bulan yang lalu Den. Aku tahu. Tapi aku minta tambah. Oh, mana saya sanggup, Den. Saya tidak punya uang lagi. <laughs> Kisah berang. Sekarang zaman susah. Aku pun sudah sulit mencari uang. Kalau kau tidak menambah upeti ini, maka aku akan tetap menangkapmu. Tapi Den... Baiklah. Pengawal, ah, tunggu Den, tunggu, tunggu. Akan saya bayar Den. Nah, begitu kan lebih baik. Sialan kau kecoh, Kau terlampau memerasku. Nanti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 Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Gandini, jangan kau bersedih. Oh, Pak Rompang, bayiku sudah mati tanpa bisa aku menimangnya sedikit pun. Apalagi orang-orang dusun ini sudah memperlakukan aku seperti orang yang sangat hina. Aku coba melawan mereka, tapi tidak bisa. Karena tenagaku belum pulih benar. Kau pakailah tongkatku, maka kau akan bisa menghadapi mereka. Oh ya, aku lupa bahwa aku masih punya tongkat itu. Kini akan aku balas perbuatan mereka itu. Jangan. Jangan sekarang. Karena tugasmu yang lain sedang menunggumu. Tugas? Tugas apa? Kau harus puasa tiga hari berturut-turut. Puasa? Untuk apa? Untuk menjemput anakmu yang telah dikubur oleh mereka. Untuk menjemput anakku? Buat apa? Bukankah anakku itu sudah mati? Dia belum mati. Karena sukmanya sedang aku pinjam. Oh. Mulailah berpuasa besok pagi. Sehingga kau akan bisa memiliki anakmu kembali. Baik, akan aku lakukan. <laughs> Ternyata bayiku ini masih ada. Kang Punto, Hah? Kang Punto mengira bayi ini sudah mati. Uh, iya, kata Aki Solor bayi kita ini sudah mati. Tapi solor itu orang jahat. Seenaknya saja dia bicara. Bahkan seenaknya saja dia memperlakukan orang. Akan aku hukum laki-laki tua itu. Tidak usah, Kang. Sudah ada orang yang akan menghukumnya. Bagus. Biar dia tahu rasa. Ah, Rusmi, kenapa bayi ini menangis lagi? Bayi ini haus, Kang. Haus? Iya. Dia butuh air susu ibunya. Oh, ibunya? Siapa ibunya? Kang Punto lupa siapa ibu bayi ini? Aku tidak tahu lagi siapa ibu bayi ini. Ibu bayi ini adalah Gandini, cucu kisah guna yang tinggal di ujung dusun Gumba. Oh, iya iya iya. Aku ingat. Ketika kita pergi melihat bayi ini di rumah ibunya, bayi ini masih di dalam kandungan. Ya, Kang Punto masih ingat rupanya. Kini kita harus mengembalikan bayi ini pada ibunya supaya dia bisa menyusu dengan puas. Ya. Nanti kita bisa bermain lagi dengan dia. Ia akan bisa mengambil bayi ini lagi bila dia sudah puas menyusu. Hei, Bunto. Kenapa kau melotot begitu memandangku? Ha? Lupa deh. Kau laki solor. Hmm. Kau laki-laki busuk. Eh, kalau kau memaki-maki aku terus, aku tidak akan melepaskan ikatanmu. Bahkan mungkin kau akan aku pasung. Kau busuk. Kau bunuh anakku. Ah, anakmu itu anak siluman, bukan anak manusia. Itu sebabnya aku bunuh dia. Nanti kau juga akan dibunuh. Tunggulah Ki Solor. <laughs> eh, siapa yang akan membunuhku, ha? Siapa? Ayo bilang. Pemilik bayi itu. <laughs> eh, kau ngoceh tidak karuan, Punto, ha? Sekarang aku tanya, bayi itu ada di mana? Hmm? Akan dikembalikan pada ibunya. Baru kau diselesaikan. <laughs> Punto, Punto, kau masih terpengaruh oleh siluman itu. Kau masih sakit. Hmm? Aku belum berani melepaskan. Orang ajar. Hmm. Berani kau bilang aku sakit. Sakit apa aku ini, ha? Sudahlah. Orang-orang melihatmu sakit. Cuma kamu saja yang tidak tahu. Kalau dirimu itu sakit. Awas kau. Kalau aku sudah lepas, akan aku cekek kamu. Anak ini bertambah parah kiranya. Mungkin tidak akan bisa aku sembuhkan. Hari ini selesai sudah aku menjalani puasa. Malam inilah malam yang dijanjikan Mak Rompang padaku. Datanglah ke pinggir hutan Gumbang. Aku menunggumu di sana. Baik, aku akan datang ke sana. Mak Rompang menungguku di sana. Hmm, hari terang bulan, sehingga seluruh dusun ini terang. rumahku. kau orang-orang ini tahu? malam malam ini aku akan menjemput mayat anakku. Ya, ya, kita harus ketemu Maya. Kita harus ketemu itu. Ya. Betul, mereka akan menuju rumah ini. Mereka akan menangkapku. Jangan takut, Gandini. Teruslah ke sini. Mereka tidak akan melihatmu. Apa iya orang-orang besar itu tidak akan melihat aku? Ayo, jangan berhenti. Ayo. Jangan takut, mereka tidak akan melihatmu. Karena kau telah puasa selama tiga hari tiga malam. Akan aku coba. Kalau mereka melihatku, terpaksa aku hadapi mereka. itu berjalan hanya berputar di situ-situ saja. Karena mereka telah terkepung di sana. Siapa yang mengepungnya, Marompa? Kekuatan yang dilepaskan oleh Akisoro. Kekuatan itu aku balikan pada mereka. Oh, aneh. Orang-orang itu seperti di dalam kurungan. Tidak bisa kemana-mana. Iya ya, mereka tidak melihat aku. Mereka sibuk sesama mereka. Seperti ingin lepas dari tempat mereka berdiri.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 Aku di sini, Gandini. Tidak usah terkejut. Karena aku sengaja menunggumu di dekat kuburan anakku. Ini kuburan anakku. di sini mereka menguburnya. Dan bagaimana caranya aku menggali kuburan anakku? Tanah ini keras sekali. Jangan khawatir. Kau tinggal memukulkan telapak tanganmu di atas kuburan ini, maka kau akan bisa melihat anakmu. Aneh. Aku tidak pernah belajar ilmu seperti itu. Memang tidak. Tapi aku sedang meminjamkan kekuatanku padamu. Selama kau puasa tiga hari tiga malam ini. Oh, aneh. Ayo, lakukanlah Gandini. Akan aku coba, Mak Rompang. Ya! itu anakmu. Aku sudah mengembalikan sukmanya. Bawalah dia pulang. Tapi bukankah dia sudah mati? Dia tidak mati. Dia hanya mati suri. Karena sukmanya aku pinjam. Mari sayang. Ibu gendong kamu sayang. Pasti kamu kedinginan. Pasti kamu haus. Diam ya. Ini ibumu. Ini ibumu. Tunggang kuda itu seperti aku kenal. Oh, Kiwisa. Berita apa lagi yang dibawa Kiwisa kemari? Salam sejahtera saya sampaikan ke hadapan Den Ayu. Terima kasih Kiwista. Berita apa yang akan Kiwista sampaikan pada pagi ini? Saya membawa berita dari Kisabrang Den Ayu. Ki Sabrang? Kemarin pagi Ki Sabrang baru datang dari kota raja. Ki Sabrang membawa pesan Raden Wangsa Dirja untuk Den Ayu. Pesan apa? Bagaimana keadaan Den Wangsa? Menurut Ki Sabrang, Den Wangsa Dirja dalam keadaan sehat. Namun Den Wangsa masih belum bisa menjenguk Den Ayu kemari karena kesibukan Den Wangsa di kota raja. Hmm, lalu? Karena Kisabrang juga sibuk, maka Kisabrang mohon maaf. Karena berita dari Den Wangsa terpaksa dilimpahkan pada saya untuk menyampaikannya pada Den Ayu. Hmm, berita apa yang akan Kiwista sampaikan padaku? Raden Wangsa Dirja sangat berduka atas kematian putranya itu Den Ayu. Sehingga dia bersedih sepanjang hari. Begitu Den Wangsa menerima berita yang dibawa Kisabrang itu. Bahkan menurut cerita Kisabrang, Seharian itu Wangsa tidak mau diganggu. Lalu? Lalu walau anak dan Ayu itu sudah meninggal, Wangsa tetap memberikan nama pada putranya itu. Apa nama anakku yang diberikan oleh bapaknya Kiwisto? Ini dan Ayu. Sudah ditulis di sini. Silahkan dan Ayu membacanya sendiri. Saya takut salah menyebutnya nanti. Ah, Raden Gajapati. Ah. Nama yang bagus. Iya. Oh, namanya bagus sekali dan ayu. Raden Gajah Pati. Oh, ah, sayang dia sudah meninggal. Kalau tidak. Anakku itu sudah hidup kembali, Kiwista. Hidup? Ah, uh, maksud dan ayu? Raden Gajah Pati sudah hidup kembali. Tuh, lihat. Oh, Oh, iya? Dialah nanti calon pemimpin di Lubuk Mentilis. Wah, bayi ini. Bayi berilmu tinggi, Din Ayu. Bayiku ini adalah bayi yang mendapat berkah dari Yang Maha Agung. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm. Kok udah loyo begitu ya? Ah, Dindi. Halo pengantin baru.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 Kiwista melihat bayi yang gemuk dan bersih itu dengan perasaan kagum. Bahkan tiba-tiba mata Kiwista tertuju pada sebuah tanda di lengan bayi itu. Tanda hitam sebesar jari kelingking. Nah pendengar yang berbahagia,